Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiku mimma rajaknahum sirran wa alaniya tijaratan lan tabur al ayah Allahumma hajjan mabruran wa danban magfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur tak ada sesosok manusia pun siapapun itu yang hidupnya ingin kena imbas masalah yang namanya kerugian Sering sekali kita dengar arti kata rugi, entah itu di perusahaan, entah itu di bisnis, entah itu di apapun bentuk transaksinya. Sehingga ada ayat spesial, surat spesial tentang bab rugi. Suratnya trendy lah. Surat yang paling kita hobi di antara surat-surat yang ada yaitu wal asri. Kenapa? Deet tapi ngepret wal asri. Ada ulama mengomentari tentang wal asri. Kalaulah Quran itu surat wal asri saja sudah selesai urusan bagi yang faham. Sehingga dijadikan moto oleh orang-orang sekuler, time is money. Waktu adalah uang. Dulu saya pernah ada acara bersama orang Jepang di Cipanas Garut. Acaranya juara talk show saya bersama ahli apa gitu. Kesalahan ada pada diri kita. Telat lima menit, acara dibatalkan. Peserta udah datang ratusan. Saya memohon toleransi atulah. Itulah lemahnya bangsa Indonesia. Mau diberi toleransi, kieu tulu ingkana. Saya di, dari Jepang sini saya dibayar katanya. Yang rugi Anda. Anda kan punya wal asri dibalikin karena keyakinan orang. Nggak bisa nanau Dari sana saya belajar banyak bahwa ternyata iman, aman, Islam, selamat. Yang hilang dari kita bukan iman dan Islam, tapi ihsan, tertib, disiplin, merasa CCTV oleh Allah. Termasuk dalam disiplin waktu. Maka bicara rugi, lawannya untung. Manusia mana yang tidak mau beruntung? Wal asri, demi waktu. Wawunya waw kosam. Lain Allah bersumpah ke makhluk ciptaan yang bernama waktu. Perhatikan waktu injury time. Hidup ini bergerak, tidak bergerak, semua sadar, tidak sadar, dipaksa maju menuju kesudahan bagaikan kita berjalan di atas air sungai, adventure. Bukan air yang sama yang kita injak. Detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju, mendekati titik akhir yang namanya maut, Kuluman alaiha fan. Apa yang tidak binasa? Fir'aun mana Fir'aun? dokter os maut dokter itu tete kamu orang lain dokter dokter os tuh masih muda kasep sering muncul di TV berilmu ngorakennya can kawin maut orang selain dokter te kasep <laughs> can pernah kanu TV dan yang disebut sukses teh na TV apapun acaranya nya minimal te acara nur resmi acara-acara Bang Napi lah nya mending mah masuk TV lah Ya. Maut. Maka kita mau belajar dari apapun yang kita lihat. Idza nadhara i'tabaro. Belajar itu kalau saya pegangnya pesantren on the street. Sekarang jumlahnya sudah 569 ribuan lah kalau saya lihat follower komunitas tuh. Ini fenomena apa? Kok anak muda ramainya di masjid sekarang? The real men go to masjid. Tempat hiburan saya survei, saya investigasi, sepi dari anak muda ini tapi saya pernah dipanggil Kemenpora saat eta kunaon dak Bandung dominan di masjid nggak gaul kalau nggak ke masjid ya Bapak jangan tanya saya al musbit lihat lu budalil kalau tanya suatu tanya pelakunya geruan budak opatan di geng motor tamang ditanya sok tanya langsung pak ame utri kamera dari saya mau oh, guru uh, murid karena nantinya pengkutusan maksudnya pernah nggak Rasulullah menyatakan kepada para sahabat keur ngajarkeun, "He muridku, cek murid nate, guru juga film kungpunya." Entah geruan kami tanya langsung pelakunya. Nah, mang araya di masjid nanti dominan di tempat hiburan? Jawabannya sederhana. Zaman mau berakhir, Pak. Rekio ayah hirup teh. Eta teh kakolot. Ya, akhirnya tersenyap tersentak. Oh gitu. Cung nu Muhammad, kulluman alaiha fan hiji Surat Ar-Rahman Kullu ajali musamma. Naon eueuh masa kadaluar sana. Apa yang tidak ada masa expirednya. Uje maut. Balik ngaji. Entak mun balik ngaji teh sok deg-degan. <laughs> jaga wudhu, jaga wudhu. Biarpun kapanpun mati, yang penting kita siap. Pasrah, berserah, selesai udah. Wala tamutuna ila wa antum muslimun. Jangan wafat dalam keadaan tidak pasrah. Kullu Nafsin kotul maut. Dalilnya lengkap. Kuluman Ali Hafan, kulu Azali musama, kulu nafsin daikatul maut. Lalu pertanyaannya alasan apa lagi yang kita mau gunakan untuk tidak bertaubat? Saya terinspirasi ku Uje, saya Jepri. Tuluikan ku Solmed, Soleh Mahmud. Ya Ustaz Epi ini tong disingkat. Please, tengenahan Ustaz Ee eh, eh, kan. Ini Kang Salman. Semua dalam satu alma mater dulu tapi sempat beda frekuensi teaningan saya mah adventure orangnya uyuhan jadi ustad ge saya kalau pepatah mengatakan kaget setelah istirahat munsunda nama rewas kak senakin nah di geruan ustad dikutuk kukaayaan pertama resah gelisah gundah gulana tak terjawab saya diberikan secercah kesadaran kuduka mana Ternyata ketenangan bukan di materi, Pak. Saya mesantren dulu nggak lama dan nggak pernah tamat. Keburu di udah kebutuh lah di sebuah pabrik di R&D Research and Development Matching Color sebuah perusahaan anu warna gitulah denim dari itu tuh nggak sebentar 15 tahun tapi ada yang dikonsisteni capek apapun saya sebawang apapun saya waktu itu saya dulu DKM bu diskotik karaoke massage <laughs> sekarang deket ke masjid ku hidayah ya alhamdulillah resah bu resah ku mau ustad duit loba apa nggak butuh eueuh coba bayangkan hirup tong gede hulu tad bising tak sup helm mata mah make kupluk meh fleksibel nah ustad pakai kupluk tadi kopea ya? bayi batu asalain ustad koploknya ustad nah beda karena tipiwan memang beda di kupluk teh ngunah hanet saya pernah pakai gamis bala ke masjid tengah poerek juhur ki leumpang gaya ba gaya ba geus mandi sararengit ya namanya manusia ya sok lebay hayang we nya menang status sosial di masyarakat pandangannya mentak lelah itu gara-gara tidak lirah sukan terek dipuji pakai gamis tengah poe ke masjid kado dicibir kemana budak naik mau pakai baju pemajikan trauma tiap hari trauma geus ah teteh. pakai kopiah disangkal be Mana lebih ngawin ke saha. Jadi bener kata pepatah, lelah itu gara-gara tidak lelah Maka semenjak itu saya ngelah just the way you are ya. Jadi diri sendiri. Ya, nyen custom sendiri. Tapi jadi ayah aliran anyar di Bandung kuplukinya, saya salah satu anggota anggotanya. <laughs> Epiiyahnya. nya. Sana kupluk teka beli ya ngomong WKM iming di endorse. Tapi dah nya saya harus jadi diri sendiri dikupluk nepi ka sepatu kecuali kolor jeronya tara kepoto ya sama all item all endorse satu merek merek jajakallah heron kasih cowok ambasador ya tena naon ngana naonan nah usah bisa gitu ah ting tanya. oh. cuman saya sadar bahwasanya injury time hidup ini terikat ruang dan waktu setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu Contohnya uji nu tadi, detiknya ketika nabrak tembok tuh masih berdetak, tapi detaknya sudah tidak membarengi detik. Itu yang harus jadi kuncian supaya lahir kesadaran yang sama, frekuensi yang sama, resonansi yang sama. Pertanyaannya sederhana, mun ka Garut aya tulisan di Nagreg Paina atau dahabun, Kamarana tu gaya. Susi si milikiti mati istrina tukulnya. Dokter Os maut Olga Saputra wafatnya. Dodi Dores musisi dapat dorpres balik Preman pensiun di dipetet dipensiunkan. Terus rek now Maka temanya siang hari ini tiga kata saja. From to for. Nonta nah, from Allah to Allah for Allah. Muntuk itu capek emang. Muntuk itu capek. Lelah itu gara-gara li, tidak lillah. Kenapa cinta kita jarang bertahan? Karena cinta kita tidak berdasarkan rasa bertuhan. Cinta itu tidak cukup dengan menyatakan tapi harus mampu menyatukan. Cinta itu tidak cukup dengan menanggalkan lalu meninggalkan, menyakiti. Cinta itu menunggalkan. Maka jangan kejar fisik, cantik, ganteng, dan gagahnya lelah kalian. Tidak pinjam saja namanya untuk kita rental dan kita diskusikan di sepertiga malam dengan Rob kita. Lulus mengudak barang nama. Urang bogoka eta, eta bogoka itu. Jadi mengudak kalangkang, apapun yang diinginkan. Dekati Allahnya. From to for. Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah. Allah terus. Naon dalilna? Ustaz, walaqad ji'tumuna furada. Kamu datang pulang masing-masing. Dan akan mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Ish masyi'ta. Mangga. Mau apa juga mangga. Tapi kunciannya di ujung hadis itu fa innaka mayyitun. Cung nu Kenapa kita tidak rindu akhirat? Karena jarang transfer untuk urusan akhirat. Tahajud, pagujud, subuh, tunduh, duhur, ripuh, asar, horea, maghrib, tiris, pabulit, yang dunia terbalik. Isa haredang. Ya, jakat asa di bangsa. Ketika saya kontrak kerja di Batam dulu, istri nelfon ya, rindu, kangen. Kan kontraknya tiga bulan. Ya udah video call aja. Kalau urusan kebutuhan ayah transfer. Gajinya ada gede kirim kirim belikan tanahnya belikan imah bener dibelikan tanah Lembang ya. ada kerinduan pulang kenapa kita transfer kita rindu pulang ke akhirat nggak ada why ini kalau baru dak itu arkoma aurana aura kasbon wajah-wajah spiritual ya wajah-wajah para perindu surga amin, amin. Walaupun ada surga yang tak dirindukannya, Bu. Pengen masuk surga, pengen? Aslina? Wani diri ini Du, inditna ya dae? Dohnya. Nah jero hatena teh ustad selalu kan tuh. Tapi beda dengan nuansa atmosfer di Palestina, Al-Aqsa. Kematian itu dirindukan. Horni ngalika mawat tante, Kan mawat dua, variabana husnul khatimah su'ul Ibu tahu kejadiannya di getaway kemarin Cicadas? Eta fasilitas nggak luar biasa saya sok ngoja didinya ada kolam renang gunakan. Tapi jelema masyarakatnya sarakahnya pengen Nabi berlindung Allah ini a'udzubika min nafsil la tasba. Aku berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Diberi kolam renang ngoja na kolam beton. Nya bitu awakna raring na sia mata Matak lamun urang boga duit lebih tong coba-coba lelebayan meli imah di apartemen hiji uwe tukang cuanki kan aya dinuki mah tok tok hayang meli indomihannya di, di apartemen masa pernah tinggal beberapa saat hiji uwe tukang cuanki dua teu jeng jeung tilu hese popoe nya opat lamun ayah kabutu tuh bisa rusuh make lip bantah kamar itu jigana yang cuanki luncak cari uang jalan kaki Oh saya berkesimpulan sederhana, money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money everything is nothing. Terbuka duit liar oge sih. Nya pertama kan ikhtiar, ikhtiar mah perbuatan, rizki, kejutan hanya doa yang merubah takdir. Maka berbaik sangka lah. Lamun bahagia ayat di duit, kunaon vokalis linking fak bunuh diri. Kalau bahagia di popularitas, Marilyn Monroe, John Lennon, Kurt Cobain. Berarti kita yang harus baca Quran, tafakur, bersyukur atas nikmat umur, gunakan untuk tafakur, peting gerhana awas kegerhanaan hati tadabur afala yatadabbaruna alquran Muhammad 24 nah bet hese ngaji anjeun teh ngaji tapi teh asup kana hate dibaweunganna diutahkeun keur batur teu diteureuy hati perasaan enggak enak ya ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna alkitab afala ta'qilun Kaburah maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ada tidak dibaca, dibaca tidak dipaham, dipaham tidak diamalkan, diamalkan tidak ikhlas. Pengertian ikhlasnya tidak kembali kepada maksud ikhlas yang kita dapat pernyataannya dari Al-Qur'an. Ikhlas itu al-ikhlas, tidak disinyalir ikhlasnya. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana kata ikhlasnya? Artinya filosofinya, ikhlas bukan pekerjaan mulut. Ustaz ikhlas tuh ikhlas ay eh, ikhlas naon ridho ke korban merdeka lagu itu ikhlas mah bekerja lima untuk apa liman untuk siapa kaifa bagaimana min kali min sama dengan plus niat salah cara salah bener eta salah ya min kali min plusnya apa artinya niat salah cara salah sama dengan bener eta salah niat jahat carana jahat bener eta penjahat Gitu, rek gentle mah make rumus eta. Paman sa'afal yu'min, paman sa'afal yakur, tong abu-abu. Jika nu suka miskin. Plus kali min sama dengan, min kali plus sama dengan min. Niatna, jahat, cara ngajabat, targetna suka kaya, jadi suka miskin. Niatna. saya budak pang, plus kali min sama dengan min niatna karena Allah carana ngikuti Rasulullah hayang bisa sholat, mau karep sorangan hitung-hitungan sorangan batur sholat subuh dua rakaat siapa eta genep ditanya nah mang sholat subuh genep dua wae alusan komo genep nah teu delapan curang teh ya kan harus belajar semua tuntunan kan dicarikan ku DKM aliran naon deui buk rancung jaket payung celana merecet rantai ngambai sholat subuh na genep rokaat disesatkan dah temenang teteh ngajajmen jelema tereh tereh teh azalau tu minasaiton tahu nggak kemarin di Bekasi ada orang ikut sholat mau ampli di Duruk nah, tanya teteh al ajalah nuk gitu tanya hela ampli di mana lain main gulung wae banyak orang menyesal gara-gara tidak tenang jiwanya. Maka perlu tenang. Tenang itu ala bidikrillah tatma'inul kulub. Tenang itu lawan tegang, sempat itu lawan sempit, kendala itu lawannya kendali, pemicu, pemacu, prestasi, frustasi, beda sahurup, ngepekna seumur hidup, nggak doa, nggak dosa, surga, neraka. Hati-hati, pedih kemarin miris, jelma sholat di duruk jadi sarjana mereka masjid ya, itu jadi masjid al duruk ya. Jadi Islamah mahjubun bil muslimin. Makanya harus satu frekuensi. Maka saya mah telah alergian budak pang cina pangajian, nu metal cina murata, nu burger kill cina tartil, nu preman cina beriman, cuping kamari aktor laga nu bodyguard ya. Tong ditinggali gimbal nah, eta rege religi. Keren yo man, yo beriman, suntrumkan cina ngimaman, bacaanna leuwih halus ti orang, Aya we ngekritik mah tajwidna keluar dari konflik, teruskeun. Cik Rasulullah barang siapa membaca Qur'annya terbata-bata, komo iya alus, dua pahala nangis asal ikhlas. Jadi banyak yang harus kita pelajari dalam masalah ini. Ini masalah kearifan, dakwah itu mengajak bukan mengejek, setuju? Dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu mencinta bukan mencela. Dakwah itu membina bukan menghina, dakwah itu mengajar bukan mengajar, dakwah itu menyayangi bukan menyayangi. Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi komo bari selfie. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus nyeri awak untuk caption tanya. Biar saya cek Mang Salman Tesa jam 11 karena DM. Langsung saya caption OTW kembar. Kan gitu eta mah merenya ho orang init gitu. Tenanaon ngananaonan gitu. Karena kan habit baru itu. Habit baru gimana Ustaz? Sok naon itu di caption ayeuna. Tenanaon ngananaonan mau niatna salah min kali plus plus kali min min bahwa nges wudu syukrul wudu mun nges wudu naon tarik tongsis pasang gopro strek otw duha otw tahajud rek dahar sunahna bahwa ku mama. mamah tong ka mam ngadoa heula mun nama mah indungna nu ngomongna tunggu akan dahar foto heula Iya aliran fotonya iya. Makan et puncrut. OTW Nah, segala di OTW. Nu paling keren tah. Pernah saya maca jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan eh, teh. Tiap ganti rokaat berarti arakul kan. Allahu akbar. Coba aturan ah lebay mana sholat wae status terpercaya mana ker sholat ya foto orang keruku ya. Ada mari pikol. Tenanaon ngananaonan. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus ria anas. Selama teh menyesal di akhir teh amana reject KB. Cek Allah teh, kenapa minta pahala sama aku? Minta pahala yang kepada orang yang kau maksud amalmu dulu untuk siapa? Lebar aslina, mentak lawan riama ikhlas. Cuman sering kejadian, mengaji kan, Kios style teh. Minum ngantur, mana sorban, pas hujan tinu turun tinu mobil teh nu di payungan teh nu di salur salorban orang nama ada apa atuh lempang we di TSB pernah diusir mun di gerohan ku aher mah diusir pada make topi di kaos waktu uh, eh, 24 hour Quran waktu saat itu teh di Arafah tahun kemarin di Arafah di TSB ngajain baca Quran di beberapa negara perwakilan Bandung TSB saya asup gitu diusir banget merenya jika tukang pila meren itu saksi nanti padlan anu uh, hafid Quran anu kembar teh saya tulisan dia kang punten kang enggak mangga weh cek akhir teh eta mah saat epi wah eta beurem apa itu dah aku mas saya tuh tidak begitu hits cuman orang hits mana yang tidak mengenal saya itu aja itu aja masalahnya tekasep sih ngan payu nukarunya kan baru dak betul arkom banget nama baby face kb tapi kasep tapi itu payu gitu istilah lainnya metu nyari HTT GGM ganteng-ganteng mau bajir kemenang mau bajir teh aslinya rek kieu wae hirup teh dunia rek ngeusan kawin tau lebar kuota kuota Palingan cuk. Umar bin Khattab undur makola wala tandur man banyak terjebak berapa jumlah korban Agatot berapa jumlah korban Kangjeng Dimas Islam aduh keren banget objektif melihat tong ditinggali penampilan bisingan lu tergesa-gesa kurang tukang kekebutan kan nyeri hati mun aya nu nyiap teh motor 110 disisa disiap ku air King aduh sakitnya tuh di sini masih udah aya di pom bensin nah turun dah gua pas keluar mang enggak dia mang pengebutnya daerah dia mah wilayah dah bising kecerak anu ngebut ah punten bisa daripada enak eh, eh, motor <laughs> kan jadi orang nu eranya tak Islamah menyikapi nukil nukiri diajarkan cek nabi Tok rukun salat nulengit daun rukun tuk manina nu digerok walong ke nah surat al fajr nu mana ya ayat Tuhan nafsul mutmainah tenang tanya heula edeuk moal ngaji sekali baitul arkom yang besar epi menjelang duhur langsung ngejoys tabikul khairat Oh, neangan ladang ama naonnya ting maut isuk kudu boga cengcelengan ama keluar ti kembar eh, nini nini di puntas di pangku teh ditanya heula pentaskeun sok nini manganya kado nyiduhan lain nganuhunkeun nah nini geus pangmentaskeun teh kado nyiduhan lain nganuhunkeun urang teh karek beres mentas tanya heula mang nini bade mentas moal sok tara tatanya urang mah josing teh jelas punishment, judgment, judging nggak boleh. Kalem tanya hela Bicara tanya bertanya, ibda binapsi yang paling sulit nanya diri. Pain atau dabu naik mana sih orang teh menisaribuki. Ya. Apalagi sibuk dengan urusan orang lain. Al-ibtighalu bi uyubil halki tong sibuk ku batur. Udah balik mah masing-masing seperti kamu dulu kamu nakum awal marah. Orang kembar sekalipun lahir Aya lancekna berarti ngantri. Sementara kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, yang ada nomor cabut, nomor dudut. Yang merasa gagah, ganteng, sehat, kuat, ahli olahraga, ibu-ibu sok ngiluan jumbah harupun borma. <laughs> Sehat, sehat. Tapi kan syarat mati tidak harus tua dan sakit. Teman saya terbaring di rumah sakit sudah enam bulan. E, rumah sakit Islam. Lalongok, barudak, faidah, maridah, faudhu. Longok, dilongok. Apa yang terjadi? salah satu dari nungalongokna maut ah orang mau ngilu ah kuduna itunya nunggeringnya ini kan misteri jadi jangan merasa sehat kuat gagah ahli olahraga syarat mati tidak harus tua dan sakit balik di setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu yang jadi masalah bukan kematiannya bekalnya sudah ada belum rek balik ke lemur wae kamari preparing nah rental mobil segala dipakai Mun bisa mah lomari kayak di rapiaan di bawah kalembur. yang kaciri bahwa orang sukses hidup di perantauan sampai balik kalembur terlebay lebay. Turun tina mobil, ngiki. Primotna. Langsung orang lembur tanya nyambut. Ece subhanallahnya beberapa bulan di Bandung Ece mah sukses kebeli mobilnya doakan Ece nya. Tapi Ece teh bisa ti di ti sapoe da mobil rental. <laughs> riwil kan capek kan? Ya, Akhirat dilupakan. Bedanya ujian dunia dengan akhirat apa coba? Anak-anak kuliah hari ini setengah hari. Kamu refresh. Karena besok pagi jam 7 kita ujian. Yes. Oke, okay. di bejaannya tanggal ujian, jam ujian. Tapi untuk akhirat beda. Berlindunglah dari azab kubur, berlindunglah dari fitnah kehidupan. Di bejaan pikiran, pikiran, pikiran. Min azabil kubri wa min azabina. Tapi nanti di bejaan no, tanggal. Tapi yang asup surga hayang ngan ulah pede teuing mun teu ibadah juga kieu Adam baheulana di mana? Di surga. Oke, okay? sepakat ya. Diusir ke dunia gara-gara naon? Melanggar satu larangan. Oke, okay? di surga ke dunia gara-gara melanggar satu larangan. Urang anak incuna yang ke surga berapa pelanggaran? Berapa kartu kuning yang sudah didapat? Sholat, telat, puasa, sunnah, tara, rawatib, lewat, tahajud, pagujud. So, hayang asup surga boga orang jero maka cek nabi laisa ahadu minkum yuzi amalu wa jelma asup surga ku amalna asli nata mun rahmat Allah mah berarti tong beramal lain itu asup ke masjid doana naon Allah maftahli beramal yang dengan amal itu kamu terhantarkan ke surga ngansing ikhlas syarat amal lo baju lemah enak ke masjid pak tadi jam 10 ngus ngariung nak di masjid Masya Allah bangga ah, teh nepikeun pangnyiankeun kopi sateko aduh nuhun Pak Epi noh jang wae geus di masjid keren banget ngiring ngecas cenah <laughs> sia sugan teh duha nya lah geus lah minimal ngecasna syariah maneh sama taragala kirim kirimun di masjid teh sadiakeun casan loba biar pas ngong adan dapat teman berjamaah dua sab tilu sab sing bageur dirangkul tidak dipukul komori usum itikaf Maronok marawa kasur pinuh bangga teteh investigasi tanya kan cina mah lepas Ramadan ngerek angerwe itikap nah kosan mahal <laughs> atau masjid uing baral udah hadir mang ya nge nyian nyian ruangannya ayah nu ke masjid ayah nu makmur di masjid hati-hati setipis kulit ari awas di masjid teh homeless ya teh kan tempat yang paling merdeka dari penagihan hutang di mana saya curiga ini di Marasi dua akhir sen kulising. Maka innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pak Pak ingkanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Fa hijratuhu ma hajara ilai. Hijrah itu kemana ya teh hijrah? Hijrah mah niat. Walakin jihadun wa niyatun. Hijrah berat, lebih berat istiqomah di dalam berhijrah. Semakin tinggi pohon menjulang tadi ya pembahasan jam 10 di Net TV. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Tidak ada keajaiban di zona nyaman. Tengah, Nabi mana nungguna? Sulaiman cek saha. Yusuf dikunculungkan nggak seumurnya. Pada kasep raja sibuk ngorakene, ahli ibadah kasep nanti 50% laki nu ayah di dunia nu pernah ayah di Yusuf 25% di Muhammad menurut kisah 15% di nuker ngomong merenya sesana di baru barudak baru itu arkom lah setting ewang atau datang takdir udah dah ganteng mah relatif atuh nu mutlak nu goreng mah nya tapi eta solehna tapi lihat ujiannya kunclungkeun ku dulu-dulusna sorangan ka sumur never plat ujian senyum aja tapi lihat endingnya raja ngorak kene ngatur tatanan negara tak mun maca sejarah Yusuf sok era teh daik ibadah aing kasep henteu nabi lain raja jauh ya goreng hirup deh <laughs> lamun alasana sangsara tingali nabi nu na Isa oh haus nunggu hujan turun orang mah kali nelpon isi ulang entak hijrah Nabi Ayub diuji kubudug seumur-umurnya tanpa BPJS dan jam sostek hari tamu. Awa kartu sehat, awa kartu sakti, coba kanal insanu li rabbihi jadalah alasan mana lagi? Kanal insanu li rabbihi lakanud untuk tidak kembali beribadah from to far. Kurang teti Allah, ke Allah, reka Allah. Awas ulah tu Allah, epitos Allah cek si mama baheula. Allah, Allah. Ya, era tu ku lauk, lauk mah balong Allah, Allah. Wirid wae lauk mah saya mah belajarnya ke banyak hal ya. Jadi kadang lauknya jadi guru, hmm, bener lauk mah. Rizkina diantarkan kan, sanggup urut. Di gitu, tongsian dunia ini sudah dijaminkan. Sementara kita diciptakan untuk, bukan untuk dunia, untuk akhirat. Tapi berapa persen orang yang berpikir hidup enak sampai agama wae dijual? Tapi berapa persen bandingkan orang yang berpikir mati enak, sahid, husnul khotimah, wafat dalam sujud, wafat dalam ruku, wafat dalam takbir, wafat dalam tilawah, wafat dalam sedekah, wafat dalam kiam. Berapa persen? Banyak orang yang punya pabrik kain, distro, kompleksi, tapi tidak sadar kalau kain kafannya sudah ditenun. Kapan di ngaran oge? unik kapan bapak ibu mau dikapankan? Ah kapan-kapan ya ustaz. <laughs> Nya iraha, make baju nu eta. Hari ini baju kita berbeda, besok mah sama. Berbahan kasar, tak berjahit, tak bersaku. Ayah tukang jahit nyen boeh sorangan di sakuan. Make renda, melucu lucu. di sakuan. Eh di mahsyar mah panas ustaz matahari didekatkan kan aing saku mau mau duit mun jangar di seblak seker sana dagang <laughs> sal iman bitamani, iman mah hayal. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita, kapling kita beda ukuran, tipe, lantai. Besok mah sama dua kali satu, tapi catatan alam kubur bukan kuburan. Ngenah temun alam kubur kuburan mah di dicapluk lauk, di maung, mau ayah pertanyaan kubur. Nah ini perlu alladzina di bil ghaib teh naon ya teh. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, ada hari ini setelah kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Apa bekalmu untuk hari esokmu? Rijalul god mun di penjagalan ma ERG aya UG. Masa depan. Kalau ibu lihat wajah saya wajah mana, Bu? Jawab dalam jumaahan. Cik wajah mana ya? Jawa saya mah jawaban dari masa depan kalian. Ya. Sudah, hidup ini hanya tiga hari, Pak. Kemarin hari ini dan besok pun masih misteri. Panggilan Allah cuma tiga hari, tiga kali. irau Ustaz, usum adan. Panggilan Allah ya ta nan berat, haya anak sholah jawabannya naon. Haya anak tain, dua haya ala. La haula wa la quwata illa. Nah, tidak senada dengan redaksi sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau bahaya ala suraya apalah malah haula wala quwata illa billah. Ini mah hanya bagi hamba-hamba yang teraudisi. Kebanyakan tidak tereliminasi. Sekarang sunnah berubah. Hayya ala sholah. Insya Allah. itulah haulanya. Mangati payun. Panggilan haji dan umroh Paris Bali dulu. Tapi kalau panggilan kematian. Siapa yang mau menolak? Sifatnya memaksa. Ya, sifatnya memaksa. Wala yastaqdimuna wala yastakhirun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan walaupun ingin karena frustasi mati. Aisan waktu nama bunuh diri ngagantung na kusen, kusena bobo bubuk bujur. mawat ente bujur ancur. Kunaon mana frustasi? Kali itu dia nyatakan ke awe ditolak wae teh. Ini asa uh, harapan hirup teh. Doraka mana menta ke Allah ah Ustaz Allah Allah hanwai orang mesti kuat lah. Yang kawin tapi uh, ikhtiar tahajud liurlah san kemana enak ke jalan tol suganwe we jeng jeung maut mobil ayana mah raket sensornya seberapa meter dia cekit gagal tunggunya ini ke Cikalong jangan kebun ente jangan jurang ngajeleng di kebun ente teteh jurang nate deet pas ayana metik ente randa gendut ninggang randa ngik cina hari akang naon cina ngajeleng ninggang abdi frustasi neng abdi teh nengan pamajikan abdi elon kang ya, jangan merasa sendiri merger weh aku tambah kamu kita teh ya. kita tidak sama di kartu tanda penduduk cek si janda nanti tapi kan kita bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga antara aku kau dan KUA kawin weh Ayo nges kawin mah roream ya eh, tehnya ya targetnya yang kawin ya teh diijabah ku Allah tepae ya, tapi diberi jodoh nyanyi prosesnya juga gitu haroreang ta tadi mahayang mau teh karena frustasi eno haroreang tentu nama kan bahagia kebogohan balanja kaborma nepi ka mentas ke pohok keur gitu mah teculang silung cilung pacium-cium bari cepot jebot dua dana paeh tamat ker hayang teu datang embung nepangan eta maut mah jelma sieun ku maot nyen peti busi kandono luar biasa beti Eh, peti angus di, di, cobaan koncina lah gerak tiluar tilu menit pahe bener lah wala yastakdimuna wala kirun cuman semua dalam episode menuju ke sana seperti naik taksi buka panto argo jalan berapa giga lagi kuota usia kita coba maka demi waktu sungguhnya manusia merugi muntah dipakai kikiran Mungkin dipakai membagi frekuensi yang namanya amanu wa amilu sholihat tawasau bilhaq wa tawasau bisobr. Kuncian tafsir ruginya Khosirun, Khusrin Surat 35 ayat 29 Fatir saya pak saya sampai detik ini pakai ayat eta pak jimati si mama pi capek gawe 24 jam worker holy hulu dijen suku-suku dijen hulu ini subuh balik peting bari taraka imah keluarga tara dicabak imah teka nikmati matak epi resah heuh mah mamah nyahoan kan mah anu ngalahirkeun epi epi mah cikal licik nakal epi apa tuh numpang nyerina dijurukeun ku mama saha kamu tahu nah mah nyeri loncing mana mah peret kene tah <laughs> mama embungnya ieu curhat indung ke anak ya Mamama embung boga anak ukur benghar Sa'labah korun syadad hamamnya pinter benghar Fir'aun. Ya, tapi epi apa mautna Fir'aun? Apa mah? Naon? Warag teu nginum. Saya laut diuyup. Tah mamambung boga budak mautna warag teu nginum. Saya laut diuyup sarakah disangka pop ice. benghar benghar pinter. Yes, Yahudi ge pinter tapi mama mah keem epi apa teh ngajuru ke epi teh antara hidup dan mati berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan di statistik nyeri bu ngelahirkan mata tok sok nyeri awewe awewe teh sosok ibu dari anak-anak kita daripada dinyenyeri ringankan bebana bising capek ngurus keluarga orang tangan baturna hiji sina akur daripada opat daripada hiji pas awewe mending opat akur logik teh disebut perusahaan maju nu kumaha pusat kuat banyak cabang bener tuh disebut bersyukur kumaha lain syakartum la aji dan Ustaz Happy teu kasep ngan payu ngan mun ngamalkeun bab nu eta tong sok loba ngomong tong sok bebeja ria berat minta izin berat minta maaf jawab dalin jumaan jigan sarian eta Ayo ahok di demo ayo dinistakan awas Adam gak diusir di surga gara-gara melanggar. Ya, berat minta izin, berat minta maaf. Dua pendapat ya. Sekali deh. Mana suara yang berat minta izin? Oke, okay. berat minta maaf. lu berat karena ku anu mah minta izin. Mantap nih izin, minta panggil minta maaf. Wal afina nas. Allah yuhibbul muhsinin. Terus cempe ria. Ya. Jadi persoalannya teh kusi mama dibere nyaho tapi yang nanaon sing soleh. Nah ma Al-Anbiya 21 105 catet pake ngimaman taman ngeunaheun. Wa katabna fi Zabur aku tulis dan aku abadikan di dalam Zabur sebelum Az-Zikra di Lauhil Mahfud lebih jauh, lebih awal. Begitupun di Al-Qur'an Al-Anbiya surat 21 105 Allah berjanji dan Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Allah maha bisa, tapi ada yang Allah tidak bisa. Innakala tuhulupul mi'ad, inallahu wa'adal haq. Apa bukti janjinya? Bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Kepada orang yang soleh. Nah, mah bat kudu soleh, tinggali Rasul. Rasul itu sekolah, ku soleh mah pinter. Orang soleh pasti pin, tapi orang pinter minum tolak angin, bener nampuyak di suka miskin nu pinter mata asli Wah urut menteri, urut gubernur, urut bupati, apa di dari salah rumus. Itu ya sekolah termahal di dunia. Nah, gampang masuk ya saya keluar. <laughs> Penjara. Nu pinter didinya kabe Oh. Nawan bukti kasolehan? Eta innalladzina yasluna kita Allah. Always, every time, every day, minimal, sapoe saya, tapi artina. Semua pernah hotam Quran, pernah Alhamdulillah tapi pernah nggak hotam terjemah Quran? Itu PR kita sekarang. Semua bacaan Quran, bacaan sholat hafal, tapi apa itu? Sholat yang kita baca, artinya. Beli buku Mufrodat Aceng Jakaria, 13 ribu piade. Allahumma ya Allah ba'id jauhkan. Langunangan ya, entah jadi orangnya tak jijiah deh. Tapi mun mau, jadi mun barang dahar digayem gitu, untuk ngadahar no gulub diteleng parang ngajeleng ya tenepi lo enak ngaji agama di ditereyang tadi capek hula Ya, beli buku Ustaz Dedi Rahman, kaifiat salat Nabi dibaca dari takbir teh dalil nanon dibutuhkan. Jelema wae geus nanyakeun sar kunaon diutak-utak Dari Wail bin Hujair, Rasulullah ini ra'aitu rasul terlihat ketika ininya tahrik. Ngeunah ngajelaskeun ngabarudak yang motor ge ai dalilna jelas mah. baru dak, ayo Ayeuna tong dituduh orang Persis. Ya, budak Briges ayo ayeuna. Ngan ai teu pahamanya nuturkan baturan ke kia pas nawah curukan karunya kurang kuno mana rumblah dia diganti curangnya tuh kudu maksakan mah pulau mas tatok tuh takkan ngajelaskan teh kudu hamba kudu pelan Tapi mama innaladzina yasluna kita Allah. Yaslu tala yatlu tilawatan beda jeng ikro Beda jeng roktil. Yang ngaji kena dipesekna kubore eta. Ya. Lalu yang kedua, wa aqamus Tepat waktu berjamaah di masjid. Di mana sesatnya? di real man go to masjid. Teh, menyangan jodoh dan karya ya. ada can main nges di masjid. Berarti ini tipe-tipe cowok setia. Allahnya aja disetiain, apalagi kita. Tapi ganteng, punya posisi sosial, startup, punya kedudukan, viral, populer, tapi karena ke masjid, tong dipilih jadi salaki. Berarti dia cowok PHP, Allah aja ditinggalin apalagi kita. Tah, terus nangan lalaki tanu karya di tengah nangan jodoh mah. Berarti lalaki sejati nu teu nyarande. Nu nyarande mah cowok tulang lunak. Nah Ustad, itu patokannya cek hadis bener sholatnya bener kabeh urusan anak. Jangan ngaku anak gaul. Oke, kamu lo pernah nongkrong di tempat gaul manapun, duduk-duduk di tempat bergengsi manapun, tapi belum gaul kalau belum lama duduk di antara dua sujud. Ya. Ustaz nahan tadi ulah milih lalaki nu nyarande bae da takdir eta ya, mah. Kalau cowok sudah bersandar ibadahnya, apalagi bersandar ini bukan ke Allah, ke tiang, ke tembok masjid, itu teh cowok tulang lunak, cowok osteoporosis, tulang kropos. Jangankan jadi tulang, jangankan jadi tulang punggung keluarga kita, menahan tulang punggungnya saja sudah tidak berkemampuan. Hurry, hurry. Kan, ayo jelema mah cek tukang hurry filosofina ya. kieu. Kunaon ustad tarangna lega. Ustad mah rata-rata berpikirnya futuristik. Akhirat, surga, wajah Allah, gitu ya. Ayo tahu saya nu botakna di tukang berarti ahli sejarah. Dinosaurusnya. Kalau itulah ya, tukang mantan pepotongan. Saya eta nu botakna ti luhur berarti ahli astronomi, tukang hitung gerhana nu kana itulah. Saya eta nu botak kabeh super sekali. Sagala kapikir. Berarti aing jabrik cara mikir. Cek tukang heureun ternyata anu pinter jelema mah sapinter-pinterna profesor kebisa bisa nahan bukna lagrag eta rata-rata kunaon profesor botak Ayah profesor riset heueuh rata-rata profesor botak karena panas sirah ah urang nyen riset ah bagaimana profesor tidak botak bukuna can beres manehna geus botak <laughs> jadi ulah sombong gitu innalladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah ini yang kita usahakan. Yahudi takut kalau masyarakat muslim sudah kembali ke masjid. Bantuan, bantuan. Ayo ke masjid, ke masjid. Mari jeng Salman dideklik. Can bisa ke masjid. Beres saja dah. Penting mas sholat. MIM. Tiga mobil. Mun Persib Menbal. Beres jeng cai wudhu. Jemput bola. Minimal sholat. Sholatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum kan Sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat dan sholatkan di depan imam. Berwudulah, jaga wudu sebelum diwudukan. Tong sare wae hayang hudang di manian ku teh kok. Teu bosen ti orok sare. Sare ngaji sare. aja TV, TV jadi jauh orang sare. Orang sukses itu tidurnya sedikit. Kita tidak sukses sedikit-sedikit tidur. Bedana teh eta tak saksi mama pi baca Quran sarapan pagi teh jeung artina saya belajar ngaji nu ningali na MC tuh ngeunaheun dak orang ngaji na kamu jamil sejam sama magic pen man dicolok teh amma amma simpen amma yatasa alun syekhna ganti ah nu ngeunaheun nyumput asal rajin ngecas eta guru saya mah miracle magic pen teh ningan miracle saya mau dibetah era aku budak bisa juz ewang ayo epi nah, belajar ya dalil tadi surat fatir 3529 innaladina kita Allah. terus gerakan anak wa aqamu sholat duduk berdiri berbaring itu sholat alladina yadkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun kok Allah dibuka cara berfikir? kenapa kepala di atas ketika kiam dalam sholat sok ngajago ya hiji tambah hiji dua untuk mentegawe mual dahar material kuruku dibandingkan berpikir juga dengan iman satu tambah satu bukan dua tapi tak terbatas ada mahawa satu tambah satu berapa miliar manusia satu aku satu Allah tenang satu aku satu Allah unlimited aku satu Allah tak terbatas tenang miracle amazing ala bidikillah tatmainul qulub tenang dan tenang mengaji jalan ingat ke Allah Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sepakat ya hasbunallah wa ni'mal wakil cukupkan ibadahmu kepadaku li ibadati nanti aku cukupkan iya karena budu wa iya karena sederhana kabeh yasir wala tuansir basyir wala tunafir ya ringannya ringan teh karena diulik setinggi apapun manusia sekolah targetnya menyederhanakan masalah maka sederhana cek nabi dakwah sederhana sederhanakan we. biar boga rumah makan sederhana sederhana sama dahar di mana ge teramayat teboga duit mah jeung tara dahar nya sederhananya teu bisa sholat bari nangtung bari diuk teu bisa bari maka awalku kok musola yang penting menegakkan Robijani mukimah. Kita doa si mama ke masjid we gawe teh resikonya melak parema jadi jukut melak hadema sok timbul butut pertama paham ayat itu ke masjid disebut jamaah tablik lah disebut edan anjing anu ke masjid wae <laughs> nu ke masjid wae itu anjing berarti <laughs> edan adan nontak sanyen kuat seringan dir mantan maafkan aku yang dulu kalau oh, dulu aku edan sekarang aku adan kalau dulu aku haram jadah sekarang aku di atas sajadah stay on the track kalau dulu aku maksiat sekarang aku taat dulu aku bejat sekarang aku taubat dulu sebelum syariat masih konvensional lihat akhwat rasanya tak kuat. syahwat meningkat lalu aku beli coklat untuk itu akhwat biar dia tahu aku punya niat dan tekad sekarang semenjak sholat aku jadi syariat siapapun akhwat yang memikat tak kuberi dia coklat asal jangan lebih dari empat kuberi dia seperangkat alat sholat karena nun mati ketemu banon iklan masa aku ketemu kamu nggak ijab nikahi aku atau tinggalkan kan hidup pilih. tak cek si mama baca Quran sholat hiji deipi tapi yang benghar tong riwe sedekah wa anfiku mimma razaqnahum wa ananiyah sama dengannya adalah tijaratan lan tabur. Dakwah itu bukan hanya cerita, ceriti, Lain cari uhti-uhti, eh tadi nyawa ae, charity cari uhti-uhti. Lain peduli, empati, budak pangjung berung, ngelem aibon, beri ya beler, tong dituduh kriminal mutlak, tabayun atuh mang kunaon ngelem wae. Lapar bos, teka tekabeli oke jari ring <laughs> oh berarti kudu ke oke jari ring tong oke jari ring sangu padang mang wani wani diberes sangu padang mah aslinya kalengnya dialumkan dah mau mungkin dijendengan dah kalengnya boga keluarganya biji teasnya dua boga keluarga bising jadi kaleng yatim di dahar mah karena indung nanuna hongguan lancek nanuna nisin salakina kaleng monde nya bibi-bibina susu capnona kita keluarga THR KB nya diberi nasi padang mah nuhun bos pokoknya mah di jembrung awalnya bos kenging abi amang ke bumi bos ulin mobil ngaliwat megah bos amang dah ke bumi apa emang orang di mana bayar dibawa ke mana ah Robin mah kumah Batman wala. bawa kaimah baitu syukur apa tilu lantai lain benghar nagawir parkir pas harapan masjid ruwet anjing masjid heh cak yang masjid al anjing baitu syukur an ah dibawa masjid ah, ah, ah, ah. kalau dihandap imah orang mah ngaliwat oh, sieuna kan akhirnya bere baju bere dahar mah teu diajak salat tilu hari al haya rasa erana muncul aisin cenah dahar dibere baju diganti rokok dibere gitaran bebas tapi abi teh isin cenah mun kikituan tarangiluan sholat salat maksudna mah kikituan eh sia ceng teh hoyong cenah ah teh naon ah takbir eta nu nongeng ruku ruku nu sujud Eta eh, cina rek sholat ah nyari saya banget wudhu. Ah rek ngiringan tapi mau akang grup cina rek sorok karir. So. Yasir wala tu asir basir wala tu napit. Oh, antep. Ningali. Nu tadi sholat subuh na genep Karena sorok karir. Kan disebut sesat nyeri hati. Teman ang jajing. Kan eh, nggak bisa ada tuh ada anda biasa pakai tihang ya ayo urut pemain band makan kaluman stag gitu mah dicabut cedak anjing eta mah masjid nu teu makmur jadi makmur ku anjing nu eta makmur ku nu ngontrong aya naon deui ya teu cenah nu kieu dibawaan ke masjid sombong kan naon atuh pariweuh ustaz nyaon teh biaya sora naon naon teh teu dorong mun dihandap teu kadenge mik mah kalu anu nyebut anjing di masjid Stong ribut itu jelemana di keluar mau ke tato pucat saya Sarekan sok wanita. Naon pak? Naon asariu? Saya biar nyebut anjing. Dan anjing-anjing aing jeding dah. Bapak mah anehnya, ku adan mah tidak datang, ku anjing mah datang. Dasar pi anjing lupa ya pesannya apa? Wa kafa yakin Mereka lebih tulus. Imaman gitu nyage tajwidna gagego tulusna naon nyunahkeun salatna Al-Fatihah amin kulhuwalo huwallahu amin rakaat kedua milah amin rakaat kedua ngahulang tulus terdendaman makmum teh subhanallah subhanallah teu teu ngamak malika tukang baik kul <laughs> ya life by process maka tawasau bis sabr, tawasau bil hikmah, tawasau bil marhamah. Nabi itu tidak pendendam, Nabi itu tidak jengkalan. Ya. Subhanallah. Jadi intinya surat Fatir 35 bekalan kalau hidup tidak mau merugi, always every time every day, anywhere anytime any place. Kiraah, tilawah. yatsuna eh, eh, kitab Allah wa aqamus sholat. Terus ulah pedit saya stres duit loba apa nggak butuh eueuh karena ngurut kumis mah kadang beak silet lain beak kumis duit di picenan datang di nu anyar datang di nu anyar maka donor darah sirkulasi darah kencing sirkulasi air kencing harta juga anfik unfik alaik jaminannya tijarotan lantabur di ayat 30 nya itulah kesempurnaan cinta Allah cek demian sempurna tak terasa satu jam sudah Kasih kayak panjang kasih kayak pondok pak Amprok di cisitu panjang pondok amplop nama sakit sakitu ke cisitu meli kopeah tuh wa eh tomat ya betul tamat eh kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang biar saya diundang lagi ya Kasih situ jalan kapacet sakit tuh sin keburu macetnya saja mudah-mudahan bermanfaat adanya tapi itu benar ayat itu ajaib innalladzina yasluna Allah. wa aqamus shalah wa anfiqu mimma rajaqnahum tijaratan lan tabur saya bangun itu tiga tahun alhamdulillah ada keajaiban semoga bisa diamalkan jangan lihat siapa yang bicara tapi lihat apa yang dibicarakan Qul kali hada astagfirullah wa lakum subhana rabbika rabbil izzati pun Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amin min kulli da'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.